بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. <coughs> kita masih dalam pembahasan Al-Babu Tsani min Kitab Shalah wa huwa al adzan wal iqamah. Kita masih dalam pembahasan bab yang kedua dari kitab sholah Yaitu pembahasan tentang azan dan iqamah Setelah <clears throat> kita baca pada pertemuan sebelumnya Tentang definisi azan dan iqamah Demikian pula tentang syarat sahnya azan dan iqamah. Dan terakhir kita baca tentang perkara-perkara yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sifat-sifat azan dan iqamah yang kesemuanya sahih datang dari Nabi saw alaihi wasallam wa minha di antaranya di antara sifat azan atau <coughs> jaa fi hadis Abi Mahdzurah di antaranya adalah hadis yang datang dari sahabat Abu Mahdzurah radhiyallahu taala anhu anna an sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adhana bi nafsi <coughs> bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan azan kepada Abu Mahdzurah. Beliau langsung mengajarkan azan kepada Abu Mahdzurah radhiyallahu taala anhu. Dan beliau salah seorang muazzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata <clears throat> kepada Abu Mahdzurah Takul hendaklah engkau mengatakan dalam azan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إني lafat azan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Mahdzurah yang kesemuanya ada 15 lafaz. Demikian pula dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dan dalil-dalil yang lainnya yang menjelaskan tentang sifat adzan atau lafat-lafat adzan. Hadis yang baru kita baca tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dan yang lainnya dan disahihkan hadis tersebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. <clears throat> Kemudian <clears throat> wa amma sifatul iqamah adapun sifat iqamah eh, fahiya adalah taqul engkau mengatakan Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على, حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ada berapa lafad? Sebelas lafad Dalilnya li hadithi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qal. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata Umira Bilalun an yashfa'al azan wa an al iqamah illa al-iqamah bahwasanya Bilal radhiyallahu taala anhu diperintahkan untuk menggenapkan azan ya yaitu mengucapkannya dengan dua kali dua kali ya wa an al iqamah dan beliau diperintahkan untuk mengganjilkan lafaz iqamah yang tadinya dua kali ketika azan dibaca sekali ketika iqamah illal iqamah kecuali lafaz iqamah yaitu kecuali lafaz qad qamatus shalah qad qamatus shalah maka dibaca dua kali nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Fatakunu kalimatul azani marrotaini marrotain. Maka lafad-lafad azan itu dua kali dua kali. <clears throat> Wa kalimatul iqamah marrotan marrotan. Adapun lafad-lafad iqamah itu sekali-sekali. Ya, satu kali, satu kali. Illa fi qawlihi qad qamatis sholat kecuali dalam ucapannya atau dalam lafaz qad qamatis shalah. Fatakunu marratain, maka qad qamatis shalah itu dua kali. Lil hadisil madhi karena hadis yang telah berlalu di atas. Ya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. <clears throat> Taib ini diantara sifat-sifat azan. Ya lafat-lafat azan dan juga iqamah. Fahadhihi sifatul adzan wal iqamatil mustahabbah. Ini adalah sifat-sifat azan dan iqamah yang sunnah. Li'anna Bilalan kana yu'adzinuhu bihi. Li'anna kana Bilalan yu'adzinu bihi hadaran wa safaran ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila an mat. Karena Bilal radhiyallahu taala beliau berazan dengan lafaz seperti di atas, ya, lafaz azan yang 15 tadi. Baik ketika mukim atau ketika safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal dunia. Artinya lafaz azannya seperti ini terus. Baik ketika mukim atau ketika safar. Nah, ini yang dikumandangkan oleh Bilal radhiyallahu taala Nah, <clears throat> dan di sana ada lafadz yang lain. Nah, di sana ada lafadz yang lain. <clears throat> Wa in fil adzan au sannal iqamah falabas. Dikatakan di sini kalau seorang muadzin dia melakukan tarjih di dalam azannya ya, melakukan tarjih di dalam azannya maka falabas tidak mengapa. Nah, karena datang dalil atau hadis yang sahih yang menunjukkan adanya tarji' ya. yang menunjukkan adanya at-tarji' Apa itu tarji'? At-tarji' adalah dengan membaca dua kalimat syahadah dengan lirih terlebih dahulu ya. lirih kemudian setelah itu mengucapkan kembali dengan suara yang lantang nah dijelaskan di sini at-tarji' at-tardid tarji itu adalah pengulangan Bimakna maknanya annahu yakhfad sautahu fi syahadatain. Pertama dia merendahkan suaranya ketika mengucapkan dua kalimat syahadah. Tsumma yu'iduhuma bi raf'is saut, kemudian mengulangi keduanya dengan mengangkat suaranya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala. <clears throat> Bagaimana? La fatarji. Maka dia berazan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan lirih. Ya. Kemudian dia mengulangi lagi. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ila akhiril adhan. Ya, sampai selesai azan. Ini namanya lafad tarji'. Nah. Dan ini sahih datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini merupakan salah satu sifat azan. Iya, salah satu sifat atau bentuk azan boleh dengan terji'. Nah, boleh dengan melakukan terji'. Dan lafaz tarji ini ya ini merupakan mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, namun kita jarang mendengar ya di masjid-masjid yang katanya ya, mazhabnya mazhab Syafi'i. Nah, tidak pernah mendengar lafaz tarji. Nah, Sedangkan lafat azan yang biasa dikumandangkan azan di masjid-masjid ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, mereka hambali ya. Nah, baik. <clears throat> Kemudian kita lanjutkan wa in raja'a fil adzan aw sannal iqamah falabas. Kalau dia melakukan tarji' dalam azan atau menggenapkan iqamah, ya, menggenapkan lafaz iqamah, falabas maka tidak mengapa. Tarji' tadi sudah. Sekarang cara pertama dari iqamah tadi, ya, berapa lafaz tadi? 11. Nah, dan ini yang paling banyak riwayatnya. Dan yang paling kuat ya. Dan kalau seandainya dia yusanni atau dia menggenapkan lafat ikoma, ya, artinya mengucapkannya dua kali dua kali seperti azan ya, falabas maka tidak mengapa. Nah, jadi ikomahnya seperti azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah, Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Panjang ya. Nah, boleh. Nah, karena datang riwayat yang yang sahih. Li'annahu minal ikhtilafil mubah. Dan ini karena termasuk daripada bentuk khilaf yang mubah. Nah, bentuk khilaf yang mubah khilaf tanawu', khilaf tanawu'. Nah, ini datang riwayatnya, yang itu juga datang riwayatnya. Sehingga bisa mengamalkan yang ini, bisa mengamalkan yang itu. Dikatakan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala Fa kullu wahidin min adzan Bilal wa Abi Mahdhur sunnah. sawa'un rajja' al-muadzin fil adzan aw lam yurajji'. Wa sawa'un afrada al-iqamah aw sannaha. faqad ahsan wattaba'a sunnah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, nah Baik azannya Bilal atau azannya Abi Mahzuroh itu kedua-duanya sunnah. Sama saja seorang muadzin melakukan terjih dalam azannya atau tidak melakukan terjih ya. Dan sama saja dia mengganjilkan ikomah atau dia menggenapkan ikomah seperti lafadz azan. Fakot ahsan maka dia telah berbuat baik ya. Wattaba'a sunnah dan dia telah mengikuti sunnah. Baik. Dan dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala fa innal kila kilahuma qad sahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya ya, telah datang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan ini pendapat yang dirojehkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan juga oleh Syekh uh, Al-Albani rahimahullah demikian pula Syekh Muqbil rahimahullahu taala. <clears throat> Kemudian wa yastahabbu an yaqula fi adhan as subhi ba'da hayya 'ala al falah as-salatu khairum minan naum marratain. Lima rawa Abu Mahdhurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lah in kana fi adhan as subhi qulta as-salatu khairum minan naum. Nah. Dan disunnahkan muadzin untuk mengucapkan ketika adzan subuh ya, setelah hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. marotain dua kali. Ya. Ini yang disebut dengan apa? Taswib, ya. Taswib. Ya. Dari fiil saba subuh Nah, yaitu dengan mengucapkan As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Lima rawa Abu Mahdzurah karena yang diriwayatkan oleh Abu Mahdzurah Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau kepada Abu Mahdzurah Iza kana fi adhani subuh apabila di azan subuh ya, di azan pagi ya, Kulta maka engkau mengatakan as-salatu khairum minan naum. Maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. Nah, hadis tadi diriwayatkan oleh al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Nah. Baik. <clears throat> Pembahasan tentang taswib ya, tentang taswib nah. Fihi khilaf bainal ulama Ada perselisihan Di tengah-tengah para ulama Alaihim rahmatullah nah. Ada yang berpendapat bahwasanya taswib eh, Itu terletak pada Azan yang kedua Nah Khilaf diantara para ulama Apakah taswib itu di azan pertama atau di azan kedua. <coughs> Khilaf ya, bainal ulama. <coughs> Ada yang mengatakan bahwasannya taswib itu berada pada azan yang kedua. Tapi berada pada azan yang kedua. Dan ini pendapat yang dipilih dalam hadis ini. Iya, eh, dalam eh, buku ini. nah, <clears throat> berdasarkan tadi hadis Abu Mahdzurah. Ya. Idza kunta fi adzanis subhi, kalau engkau berada di azan subuh, ya, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. Nah. Demikian pula berdalil dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata ya, beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata minas sunnati idza qala al muadzin fil fajri hayya al falah qala as-salatu khairum minan naum termasuk dari sunnah apabila seorang muadzin azan fajar azan pagi maka Setelah dia mengucapkan hayya 'alal falah, dia mengucapkan as-salatu khairum minan naum. <coughs> Baik. Sehingga berdal dengan hadis ini, dengan keumuman hadis ini azan subuh, azan fajar, ya, azan pagi. Naam. Eh, maka lafaz taswib as-salatu khairum minan naum itu adalah pada azan yang kedua. Nah. Sehingga ini banyak diamalkan oleh kaum muslimin dan ini pendapatnya uh, yang dirujukkan oleh Syekh uh, Al Al-Utsaimin rahimahullah, ya, Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, demikian pula Syekh Ibnu Baz ya, rahimahullah dan lajnah daimah dan lajnah daimah. Kemudian sebagian para ulama mengatakan bahwasanya taswib yakun fil azanis fil azanil awal Taswib itu berada pada azan yang pertama. Taib mereka mereka berdalil ya, atau pendapat kedua ini berdalil dengan riwayat yang datang dalam <coughs> Musnad Ahmad. Dan juga riwayat yang datang dalam Sunan Abi Daud dan juga Sunan An-Nasa'i dan yang lainnya. Ya datang beberapa riwayat dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasai, Imam Ahmad dan yang lainnya bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam <coughs> beliau berkata kepada Abu Mahdzurah beliau berkata kepada Abu Mahdzurah wa idza adzanta bil awwali minas subhi apabila engkau azan pertama dari azan subuh ya. karena azan subuh ada dua azan subuh ada dua azan pertama dengan azan kedua ya. nah azan yang menunjukkan masuknya waktu sholat adalah azan yang kedua nah, Kata Rasulullah SAW, wa idza azan tabil awal minas subuh Apabila engkau azan pertama dari subuh, dari azan subuh, fakul maka ucapkanlah. As-salatu khairum minan naum. Ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. Nah. <coughs> Demikian pula mereka berdalil dengan riwayat yang datang dari sahabat Abdullah bin Umar. Dari sahabat Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh al Bayhaqi rahimahullahu taala. Bahwasanya Abdullah bin Umar beliau berkata, كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم adalah pada azan pertama pada azan pertama itu setelah hayya 'alal falah setelah al falah artinya setelah hayya 'alal falah maka diucapkan as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum Demikian pula riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnul Munzir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Ausat juga dari Abdullah bin Umar. Ya, jadi ada beberapa riwayat bahwasannya Abdullah um, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu <coughs> beliau mengucapkan hayya 'alal falah hayya 'alal falah as-salatu khairu minan naum as-salatu khairu minan naum pada azan yang pertama pada azan yang pertama nah yaitu pada azan subuh Dan pendapat yang kedua ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ya, dan juga dirojihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Baik kita lihat faedah dari kalam Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beliau Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Tamamul Minnah ya, dalam kitab beliau Tamamul Minnah Beliau mengatakan inna ma yushra'u tathwibu fil adhanil awwal li subhi alladhi yakunu qabla dukhulil waqti binahwi rub'i sa'at taqriban Hanya saja disyariatkan taswib yaitu as-salatu khairu minan naum adalah pada azan pertama dari azan subuh. Yang azan tersebut dikumandangkan sebelum masuknya waktu subuh. Kurang lebih seperempat jam kira-kira. Kira-kira azan pertama ini ya, seperempat jam sebelum azan yang kedua sebelum azan subuh tanda masuk waktu sholat. Kemudian beliau berdalil dengan riwayat Abdullah bin Umar. Li hadis Ibnu Umar. Karena riwayat Abdullah bin Umar qal, beliau Abdullah bin Umar mengatakan, "Kana fil adzanil awal ba'dal falah as-salatu khairu minan naum marratain." Adalah pada azan pertama setelah hayya 'alal falah diucapkan as-salatu khairu minan naum dua kali. Rawahul Baihaqi wa kada Tahawi. Demikian pula diriwayatkan oleh Tahawi dalam Syarhul Ma'ani. wa isnaduhu hasan dan sanadnya hasan. Kama qala al-Hafidz sebagaimana dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Wa hadis Abi Mahdhura mutlak wa huwa yashmal adzanain. Lakin al-adzan ats-tsani ghair murad. Nah, adapun hadis Abi Mahdhura itu mutlak, mencakup dua azan. Bisa azan pertama, bisa azan kedua. Akan tetapi adzan yang kedua ini tidak yang dimaksud. Ya. Li'annahu ja'a muqayyadan fi riwayatin ukhra. Karena telah datang secara muqayyad, secara khusus dalam riwayat yang berikutnya atau riwayat yang lain. Yang menunjukkan adzan tersebut adalah adzan pertama. Bilafat, lafadnya adalah wa idza adzanta bil awwal minas subhi fakul as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum. Apabila engkau azan pertama dari azan subuh, maka ucapkanlah as-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Tuhawi dan yang lainnya. Nah. <clears throat> Demikian pula pendapat ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala dalam kitabnya Subulus Salam. Mereka yang berpendapat dengan pendapat yang kedua beralasan karena azan yang pertama ini ya, Nah, Tujuannya adalah untuk iqadun naim. Untuk membangunkan yang tidur. Nah, sehingga tepat untuk dikatakan as-salatu khairum minan naum. Adapun azan yang kedua, maka itu adalah untuk pemberitahuan masuknya waktu sholat. Nah, pemberitahuan masuknya waktu waktu sholat maka eh, sama dengan azan-azan yang lain Naam dari azan duhur, maghrib, asar, isya dan seterusnya dari azan-azan yang dikumandangkan untuk pemberitahuan waktu waktu sholat. Nah. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beliau membahas dengan pembahasan yang panjang ya. Nah, <clears throat> tentang pembahasan ini. Al-Muhim eh, Masalah taswib Fihi khilaf nah, Khilaf diantara para ulama Sebagaimana yang tadi kita sebutkan Dan Ada juga mereka sebagian para ulama yang mengatakan uh, Nah, boleh di salah satu dari keduanya. Nah, kalau dia sudah mengucapkan taswib di azan pertama, maka tidak mengucapkan taswib di azan kedua. Dan kalau sudah uh, kalau azan pertama tidak mengucapkan taswib, maka dia nah taswib di azan yang kedua. Nah. Hah? Gimana? Tapi kalau yang kalau di azan pertama taswib maka di azan kedua tidak. Kalau di azan pertama tidak taswib maka dia taswib di azan yang kedua. Ini maksudnya. Nah, ada juga yang berpendapat seperti ini. Nah, karena keumuman azan subuh dalam satu riwayat azanul fajr, azan pagi. Pagi ya bisa azan pertama, bisa azan kedua. Wallahu taala alam al-muhim fi khilaf bainal ulama ya dan taib ana lebih condong pada pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Nah, berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar tadi. Jelas lafadznya al-azan al-awwal. Idza kunta azanta bil azan al awwal, bila engkau azan di azan pertama. Nah, lafadznya jelas. Dan Syekh al bani rahimahullah taala punya ucapan atau pembahasan yang panjang dalam masalah ini, ya. Nah. Bahkan ya beliau ada ucapan yang eh, nah ia menyatakan bahwasannya Adhan yang kedua Bid'ah yang menyelisihi sunnah ya. nah. Sebagaimana kata beliau wami mas sabak ya, Maka dari penjelasan yang sudah berlalu yatabayan Jelas anna ja'la taswib fil adhani tsani bid'atun mukhalifatun lisunnah. Bahwasanya menjadikan taswib pada azan yang kedua adalah bid'ah yang menyelisihi, menyelisihi sunnah. Wa tasdadul mukhalafah hina ya, yu'riduna 'anil adzanil awal bil kulliyah dan lebih menyelisihi lagi ya, lebih menyelisihi sunnah lagi kalau eh, mereka berpaling dari azan yang pertama secara keseluruhan berpaling dari adan pertama secara secara keseluruhan wa yusirruna ala taswif dan terus menerus taswif hanya di adzan yang kedua. Dari al-muhim khilaf ya bainal ulama. Naam dan pendapat yang pertama tadi juga ada riwayatnya ya. Naam ada riwayatnya dari Anas bin Malik <clears throat> dan juga dari yang lainnya sehingga berdasarkan riwayat-riwayat tersebut pendapat ini dipilih oleh Al-Jinnahda Imah Ibnu Bas dan juga Ibnu thaimin Dan pendapat yang kedua juga kuat. Nah, berdasarkan lafaz yang sorry, lafaz yang jelas. Nah, dan pendapat yang kedua dirojekkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Mukbil rahimahullah taala. Nah, <coughs> khilaf seperti ini tahtaj ila eh, syarhi sadr. Ya. Tahtaj butuh kepada lapang dada. Nah, ya, khilaf seperti ini butuh kepada lapang lapang dada khilaf fiqhiyah. Khilaf fiqhiyah. Nah. <clears throat> Wallahu taala a'lam bissawab. Nah. Berapa itu? <coughs> hmm? Jam 7 Satu lagi ya Kita baca ringkas saja Al-mas'alatul khamisah Masalah yang kelima <clears throat> Mayakulu sami'ul adhan Wa mayid'u bihi ba'dah ya. Apa yang diucapkan oleh orang yang mendengarkan azan dan apa doa setelah azan. Nah. Yustahabbu liman sami'al azan an yaqula misla ma yaqulul muadzin. Disunahkan bagi orang yang mendengar azan untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin. Li hadis Abi Sa'id anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dalilnya adalah hadis Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muadzin. Apabila engkau mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Ya. Illa fil hayyi 'alatain, kecuali dalam uh, dua hayy 'ala, yaitu kecuali dalam hayy 'ala shalah dan hayy 'alal falah. Fayushra'u li sami'il adzan an yaqula haula wala quwata illa billah maka disunahkan disunahkan bagi yang mendengar azan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah ketika diucapkan hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah. Ya. Akibat qaulil muadzin hayya 'alas shalah wa kadza akibat qauli hayya 'alal falah. Setelah muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, demikian pula setelah muadzin mengucapkan hayya 'alal falah. Kalau hadis Nabi sallallahu tadi hanya sampai pada lafaz faqulu mislama yaqulul muadzin ya. Kalau engkau mendengar azan maka ucapan seperti apa yang diucapkan muadzin titik. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di situ. Nah, kemudian ucapan penulis ke, e, kecuali dalam dua hayya ala. Maka disunahkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Setelah hayya ala shalah dan setelah hayya ala al falah. Apa dalilnya? Li hadis Ibnu li hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu fidzalik. Dalilnya adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang hal tersebut. Hadis Umar bin Khattab dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah. Disunahkan untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Muadzin mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar maka kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali dalam lafaz hayya 'alas salah, maka kita membaca la haula wala quwata illa billah. Ya. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa orang mendatangi sholat, ya, memenuhi penuhan eh, panggilan azan, ya, kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <coughs> Demikian pula ketika ucapan hayya 'alal falah, maka kita yang mendengar membaca la haula wala quwata illa billah. Selain itu, maka mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Wa idza qala al-muazzinu fi sholati subh dan apabila seorang muadzin mengucap, mengucapkan dalam adzan subuhnya, as-salatu khairum minan naum. Ya. Fa innal mustami' yaqulu mislahu, maka si pendengar adzan maka dia mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin, yaitu mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Nah. Baik. Kemudian bagaimana ketika iqamah? Apakah disunahkan untuk mengulangi iqamah bagi yang mendengar? Wala yusannu dzalika 'indal iqamah. Tidak disunahkan ketika iqamah. Ya, ketika iqamah tidak disunahkan untuk e, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh e, orang yang mengucapkan iqamah. Ya. Kemudian setelah orang yang mendengar azan ya, dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Nah. Thumma yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disunahkan untuk bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah uh, muadzin mengucapkan la ilaha illallah, maka kita juga membaca la ilaha illallah. Kemudian disunahkan untuk membaca solawat sebagaimana dalam hadis. Nah, yaitu salawat Ibrahimiyah. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Salawat Ibrahimiyah, salawat yang dibaca ketika tasyahud akhir, ya. Kemudian setelah membaca salawat, Thumma yakul kemudian membaca doa. Apa doanya? Allahumma rabb hadhihi dawati tammah Wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanilladhi wa'addah Nah, sampai di situ. Ya, sebagaimana dalam riwayat Bukhari rahimahullahu taala. Nah. Doa setelah azan. Nah. Dan di sana terdapat keutamaan yang besar bagi orang yang mengikuti ucapan muadzin, kemudian baca solawat, kemudian baca doa ini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tama ila Apa keutamaannya? anna man qala dzalik halat lahu syafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Orang yang mengucapkan ucapan itu maka dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Nah, ini keutamaannya akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halal baginya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Nah, <coughs> dan di sini ada tanbih penting bahwasanya yang membaca solawat kemudian membaca doa setelah azan itu adalah orang yang mendengar azan orang yang mendengar azan adapun orang yang azan selesai azan ya sudah selesai nah, iya. adapun yang mendengar disunahkan untuk membaca ini solawat kemudian baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ila akhir doa sampai selesai doa Nah. <clears throat> Selesai dari pembahasan bab yang kedua tentang al-azan wal iqamah, tentang azan dan iqamah. Nah, di sana sebenarnya masih banyak masalah-masalah yang lain ya. Hanya saja ini eh, judulnya al-fiqhul muyassar. Fikih ringkas ya. Fikih ringkas untuk para pemula. Bab yang ketiga tentang waktu-waktu sholat ya, Namun insya Allah untuk pelajaran Fikul muyasar uh, eh, Naam Untuk tahun ini ya, Naam Kita Kita cukupkan sampai kita Nah, eh, apa ini bab yang kedua tadi ya. Dan untuk selanjutnya ya, kita akan membahas kitab siam. Ya, nanti setelah Ramadan baru kita lanjut nah, bab yang ketiga fi mawaqiti sholat tentang waktu-waktu solat. Melanjutkan kitab shalah. Kita lanjutkan ba'da al id setelah hari raya biiznillah taala. Nah, ya insyaallah setiap malamnya atau pada jadwalnya ya, atau setiap malamnya antum membawa kitab Al-Fiqhul Muyassar fi il Kitabi was Sunnah. <coughs> Taib naktafi bihadal miqdar kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu Walhamdulillahi rabbil alamin.